Tim Cimat punya cerita dengan judul Maikus Misterius kiriman dari Novia Wilis Cimatres Kauman Bujonegoro. Ah! ini dialami oleh mahasiswa asal Surabaya. Ia bernama Agus. Kisah ini terjadi sekitar empat tahun yang lalu. Ketika itu dia masih duduk di bangku SMA. Seperti biasa, setelah menyelesaikan ujian akhir semester, Agus libur selama dua minggu. Namun ia belum ada rencana untuk mengisi waktu liburnya. Selama seminggu sejak liburan tiba, ia hanya di rumah saja. Kebiasaan hanya menonton TV, tidur dan main game. Akhirnya ia merasa bosan, sedangkan teman-temannya yang lain bepergian keluar kota. Touring bersama teman, bahkan ada yang berlibur ke luar negeri. Dia pun memutuskan untuk menelepon teman akrabnya yang bernama Bima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh kamu bos liburan kemana nih? Liburan garing nih bosen di rumah terus. Kamu sendiri kemana? Aku sih liburan ke rumah nenekku di Jogja. Kamu main aja ke sini. Ntar aku jemput di terminal Giwangan daripada boring di rumah terus. Boleh juga tuh Bin. Oke deh, besok aku berangkat ke Jogja daripada bosen di rumah. Sip, besok kalau jadi ke sini, telepon aku dulu ya. Siap. Ya udah kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Agus meminta izin pada orang tuanya untuk berlibur ke Yogyakarta, ke rumah nenek Bima. Karena masih masa-masa liburan sekolah, akhirnya orang tua Agus mengizinkan untuk pergi ke Yogyakarta. Ia berencana akan berangkat naik bis malam. Jadwal bus jurusan Surabaya Yogyakarta diberangkatkan pukul 8 malam dari Terminal Bungurasi dan biasanya perjalanan ditempuh selama kurang lebih delapan jam. Barang-barang bawaan pun sudah ia persiapkan agar tidak merasa mengantuk saat perjalanan. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur sebentar. Ia pun tak lupa untuk menyalakan alarm HP agar tidak terlambat. Waktu itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 19 malam. Agus segera bergegas untuk mandi dan segera berpamitan kepada ibunya. Bu, Agus berangkat dulu ya. Loh, Gus, kamu berangkat malam ini. Ibu kira besok. Lebih baik besok aja, Gus. Sekarang kan hari Kamis lagi malam Jumat Kliwon. Kata orang, pamali buat bepergian. Ibu kok percaya sih sama yang begituan? Tanggung, Bu. Sudah janjian sama Bima soalnya. Agus berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dasar anak susah dibilangin orang tua. Ya sudah, hati-hati. Siap, Bu, siap. Agus segera menghampiri tukang ojek langganannya agar mengantarkan ke halte. Setelah sampai dia duduk sejenak menunggu bus jurusan Surabaya Jogja datang. Kebetulan di sana ada lima orang yang sama-sama sedang menunggu bus. Untuk menghilangkan rasa bosan, Agus menelpon temannya Bima. Lo bro, aku udah di halte bus nih. Jangan lupa ntar jemput di terminal Giwangan. Oke, Oke deh, sip. Nanti aku jemput. Perjalanan sampai ke Jogja kan paling tidak 7-8 jam kalau nggak macet. Lama juga, Bim. Eh, jangan lupa. Besok main ke Malioboro sekalian beli nih buku baju batik. Soalnya tadi marah-marah waktu aku pergi hari ini. Katanya pergi di hari Kamis Wage, Pak Mali gitu. Aku sih nggak percaya sama yang dituan. Wah, gila lu Gus. Jadi kamu pergi sini nggak dapat restu dari ibumu. Hati-hati Gus, pesan orang tua itu biasanya bener. Takutnya ntar kamu kenapa-napa. Kan ini udah malam. Lo jangan aku nakutin aku lah Bim. Aku udah boring banget. Soalnya seminggu lebih liburan cuma di rumah aja. Pengen refreshing. Ya udah hati-hati bro. Oke Bim. Beberapa menit kemudian hujan turun. Suasana sekitar sekejap menjadi dingin. Agus sudah memakai jaket yang lumayan tebal. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Di halte tinggal tiga orang saja yang sedang menunggu bis. Dari arah selatan jalan dilihatnya bis warna putih jurusan Surabaya Yogyakarta datang lebih awal. bergegas membawa barang bawaannya dan segera masuk ke dalam bis. Terlihat seluruh bangku nampak terisi penuh. Namun ada satu bangku di bagian tengah yang masih kosong. Ia segera duduk di bangku kosong dekat jendela tersebut. Sambil mengarahkan pandangan keluar jendela, masih dilihatnya tiga orang yang masih duduk di halte bis tersebut. Namun tiba-tiba mereka serentak berdiri dengan wajah terheran-heran sambil melihat ke arah bis yang baru saja Agus tumpangi. Bahkan ia mendengar salah satu dari mereka berkata, Astagfirullahaladzim. Tak lama kemudian bis berangkat. Dalam benakku masih bertanya-tanya. Ada apa ya dengan mereka tadi di hari? mereka panik gitu. Kaget ini, udah. Sudahlah, cuek aja yang penting aku udah dapat bus. Alhamdulillah. Suasana di dalam bus memang tampak aneh, tak seperti biasa. Tak seperti biasa umumnya, di dalam kendaraan pasti ramai. Tetapi di sini sepi tak ada suara sedikit pun. Padahal seluruh bangku terisi penuh. Melihat ke arah depan belakang samping kanan dan kiri, wajah para penumpang itu sangat putih pucat seperti orang sakit. Kulihat dari mereka ada yang tidur, ada yang sedih, bahkan ada yang menangis. Aktivitas di dalam bus sangat berbeda. Seluruh penumpang memakai baju serba putih. Namun Agus berusaha berpikir positif. Mungkin mereka adalah rombongan sejarah wali. Untuk menepis rasa takut itu akhirnya Agus mengajak berbicara penumpang yang duduk di sebelahnya yang juga memakai baju putih. Malam Pak, mau kemana jenengan? Namun bapak-bapak itu hanya diam. Pandangannya hanya tertuju pada koran yang dibawanya. Aku tetap memberanikan diri untuk bertanya kembali. Maaf pak, sedang membaca apa ya? Bapak itu masih tetap tak menjawab pertanyaan Agus. Malah memberikan koran yang tadi dibawa kepada Agus. Agus pun menerima koran itu. Mungkin si bapaknya nggak mau diajak bicara. Kok malah koran ini diberikan ke aku ya? kali Agus mengarahkan pandangan keluar jendela, dilihatnya beberapa tukang ojek yang sedang mangkal. Pandangannya mengarah ke bus yang Agus tumpangi. Dengan penuh keheranan begitu juga dengan orang-orang yang lalu lalang di jalan mereka melihat ke arahku dengan wajah ketakutan. Entah apa yang sedang mereka lihat. Tak lama kemudian seorang menepuk pundak Agus dari dalam bis. Dia sontak kaget tak karuan. Ternyata konduktor bis yang hendak menarik ongkos perjalanan. Agus pun segera memberikan uang seratus ribuan. lagi-lagi kulihat keanehan. Konduktor bis pun tak berbicara apapun kepadaku hanya menepuk bauku kemudian pergi. Entah pas atau kurang uang yang tadi aku berikan. Dia pergi begitu saja setelah memberiku kartu. Langsung saja ku masukkan kartu itu di saku bajuku. Ketika aku sedang memijat-mijat lehernya yang tadi kaku karena posisi tidur yang kurang nyaman. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu menetes di kepalanya. Dilihatnya di atas hanya ada asidus yang mungkin airnya menetes mengenai kepalanya. Namun tetesan itu beberapa kali jatuh mengenai rambutnya. Setelah diusap-usap rambutnya, air itu berwarna merah. Setelah ia cium, baunya amis seperti bau darah. <laughs> Ada bau anjir menyebar di seluruh ruangan bis. Agus merasa tidak nyaman di dalam bis dan menutup hidungnya dengan memakai masker. Tak terasa bis hampir sampai di terminal Gibangan. Namun bis tidak masuk ke dalam terminal, hanya turun di depan pos jaga tisu. Aku pun turun dari bis itu. Tiba-tiba, seorang bapak-bapak pegawai disu berlari mendatangi saya dan bertanya, Mas, Tadi bis apa yang sampean tumbangi? Bus jurusan Surabaya Jogja, Pak. Ada apa, Pak? Tadi mengapa penumpangnya berwajah rusak semua dan berlumuran darah, Mas? Aku segera menengok arah bis yang jalannya belum terlalu jauh dari tempatnya turun. Kagetnya bukan main. Bis warna putih yang tadinya ia tumpangi terlihat ringsek dan semua penumpangnya terlihat berlumuran darah. Ketika tubuh Agus lemas dan sampai-sampai harus dipapah oleh bapak disu tersebut, diajaknya Agus di ruangan pos jaga untuk menerangkan diri. Setelah beberapa menit kemudian Agus menjelaskan kejadian yang telah ia alami. Bagaimana mas sekarang keadaannya? Sudah enakan? Sudah lebih tenang pak sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi mas? Kok bisa sampai naik bis itu? ke rumah nenek teman saya yang tinggal di Jogja. Kebetulan bis tadi yang lewat, jadi saya tidak pikir panjang. Langsung saja saya tumpangi. Memang suasana di dalam bis panas sekali dan bau anjir, Pak. Tapi saya terus mencoba berpikir positif saja. Saya benar-benar tidak menyangka kalau bis yang setumpang itu bis gaib. Bahkan saya juga membayar ongkos perjalanan, Pak. Dan diberi karcis juga sama kondektur bis. Coba mas saya lihat dulu karcisnya. Agus pun segera menyerahkan karcis yang dia simpan di dalam saku bajunya. Setelah diperiksa nama bis dan nomor polisinya, ternyata bis jurusan Surabaya Jogja yang ia tumpangi tadi pernah mengalami kecelakaan hebat dan seluruh penumpangnya mati. Setelah mendengar penjelasan Bapak Disub tersebut, Agus benar-benar kaget dan tidak percaya kalau ia telah menaiki bis gaib. Bahkan koran yang tadi diberikan oleh bapak-bapak berwajah pucat yang terbawa olehnya pun setelah diternyata koran itu terbitan tahun 1973 dan kemungkinan kecelakaan itu terjadi pada tahun 1973. Selang beberapa menit kemudian, Bima datang untuk menjemput Agus di terminal Giwangan. Itulah kisah pengalaman Agus. Semoga bermanfaat untuk kita semua agar selalu berdoa ketika kita hendak pergi maupun sedang menempuh perjalanan kemanapun, terutama ketika melakukan perjalanan di malam hari. Salam Cimatres dari kauman, salam misteri. Au!